Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kasih katsiran thayyiban mubarakan fi. kama yuhibu rabbuna wa yardha Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk di halaman 84 ya pada bab bab marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dibaca marfu. Qala al-musannifu bab marfu'atil asma'i المرفوعة سبعة سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربة أشياء النعت والأطف والتوكيد والبدل Kata penulis Ibnu Ajur Mason Haji, bab isim-isim yang dibaca marfu. Isim-isim yang dibaca marfu itu ada tujuh. Yang pertama adalah fa'il, maf'ul, eh, ya objek ya maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau nama lainnya adalah naibul fa'il, mubtada khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, khabaru inna dan saudara-saudaranya, tabi'il marfu, pengikut isim isim yang marfu wa huwa arbatu asya ya dan tabi itu ada empat macam yang pertama anak natu na'at atof taukid ya penekanan uh, dan badal asyarhu penjelasan al marfu'atu hiya isim-isim yang dibaca marfu itu ada tujuh yang pertama fa'il itu pelaku al maful alladhi lam yusamma fa'iluhu ya maf'ul yang tidak disebut uh, fa'ilnya atau pelakunya atau nama lainnya adalah naibul fa'il mubtada khabar isim kana dan saudara-saudaranya ya wasmukana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha khabar inna dan saudara-saudaranya wa tabi'ul marfu ya tabi pengikut pada isim marfu فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه الرفع ya kapan saja ada isim yang terletak pada salah satu uh, posisi ini maka hukum dari isim tersebut ialah marfu wasatamar wasatamarru bika mufassilatan baban baban biidznillah taala dan akan datang perinciannya untukmu bab demi bab eh, dengan izin Allah eh, taala. Bab yang pertama. Babu al-fa'ili, bab tentang fa'il atau pelaku. Qala al-musannif berkata Ibnu Ajur Masan Haji ya babul fa'ili al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa 'ala قسمين bab fa'il ya fa'il adalah isim marfu yang disebutkan ya yang disebutkan ya qablahu ya sebelumnya fi'luhu ya fi uh, fi'ilnya jadi fa'il adalah isim marfu yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya itu adalah fa'il wa huwa ala kismaini dan fa'il itu ada dua macam yang pertama zahirin dan mutmarin zahirin yang nampak mutmarin yang tersirat zahiru ya nahu qaulika dan untuk fa'il yang uh, zahir seperti ucapanmu qama zaidun Zaid telah berdiri. Wa yakumu Zaidun. Zaid sedang atau akan berdiri. Uqama Zaidani. Dua Zaid telah berdiri. Wa yakumu Zaidani. Dua Zaid sedang atau akan berdiri. Uqama Zaiduna. Banyak Zaid telah berdiri. Wa yakumu Zaiduna. Banyak Zaid sedang atau akan berdiri. Uqama Rijalu. Ya, para lelaki setelah berdiri Wayaku murija lu para lelaki sedang atau akan berdiri Wakamat hindun ya hindun telah berdiri Wataku mu hindun hindun sedang atau akan berdiri Wakamatil hindani dua hindun telah berdiri Wataku mu hindani ya, dua hindun sedang atau akan berdiri Wakamatil hindatu banyak banyak hindun telah berdiri hinda tu banyak hindun sedang atau akan berdiri. Waqamatil hunudu ya orang India telah berdiri. Watakumu hunudu orang India sedang atau akan berdiri. aku akhuka saudara laki-lakimu telah berdiri. aku akhuka saudara laki-lakimu sedang atau akan berdiri. Waqama gulami ya anak uh, anak aku telah berdiri wayaku mukulami anak aku sedang atau akan berdiri wa ma asbah dan semisal contoh-contoh yang semisal yang telah disebutkan. Itu matanya. asyarhu penjelasan ya dari Syekh Salim ya bin Syekh Malik bin Salim bin Matar al-fa'ilu Ya, ta'rifuhu definisinya lughatan secara bahasa huwa man aujadal fi'la. Ya, fa'il atau pelaku secara bahasa adalah yang melakukan sebuah perbuatan. Wastilahan dan secara istilah, ya istilah dari ilmu nahwu, fa'il adalah huwal ismu al marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu yaitu fa'il adalah isim yang marfu ya, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya misaluhu contohnya qama zaidun zaid telah berdiri i'rabuhu i'rabnya qama fi'lun madin ya zaidun fa'ilun ya wa ismun marfu'un Zukira qabla fi'lun waqi'un minhu. Ya, Zaidun adalah fa'il atau pelaku dan dia isim marfu yang fi'ilnya disebutkan setelah sebelumnya. Ya. Jadi Zaid itu sebelumnya ada fi'il koma. Ya. Maka Zaid dinamakan fa'il. Kalau Zaid ya lebih dulu ya mendahului fiilnya maka tidak lagi disebut fa'il atau nama lainnya uh, kalau zaidnya lebih awal dari fiilnya koma misalnya zaidun koma maka zaidnya sebagai mubtada tidak lagi sebagai fa'il anwa'uhu macamnya ya fa'il itu ada dua ada yang zahirun wa mudmarun ada yang nampak dan ada yang tersirat Awalan yang pertama, al-fa'ilu al-zahiru. Fa'il yang zahir. Ya, sini ada tiga macam. Wahu yang pertama wahuwa yurfa'u bil dhammati. Fa'il yang zahir dan dia marfu dengan tanda domah. Ya idza kana mufradan nahu qawlihi ta'ala wa jaa rabbuka dalam surat Al-Fajr ayat 22 Fa'il marfu dengan domah ketika dia isi, fa'ilnya isim mufrad. Contohnya dalam surat Al-Fajr ayat 22 dan Robmu telah datang. Maka Robbu itu fa'il marfu dengan tanda domah. Yang jenis kedua aujam nasin saliman nahu atau jama ya atau fa'ilnya itu jama muannas salim seperti contoh dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 Idza ja'akumul mu'minatu ketika eh, perempuan-perempuan uh, beriman datang kepada kalian maka al-mu'minatu itu fa'il marfu dengan domah yang ketiga aujam at-taksirin nahu qawlihi ya atau jama taksir seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu telah berkata ya a'rabu orang-orang Arab maka al-a'rabu itu fa'il marfu dengan tanda domba karena dia jama taksir yang kedua wa yurfa'u bil wawi marfu dengan tanda wawu idza kana jam'a mudhakkarin saliman ketika fa'ilnya itu jamak mudakar salim. Contohnya nahu qawlihi qalal hawariyuna telah berkata ya hawariyun ya pengikut Nabi Isa. Maka hawariyuna itu fa'il. Yang kedua au minal asma'il khamsah ya nahu qalihi dalam surat Yusuf ayat 94 Qala abuhum telah berkata ayah mereka. Maka abuhum yaitu fa'il dia tandanya marfu dengan tanda wau karena dia termasuk isim isim yang lima. Ya, fa'il zahir yang ketiga yaitu wa yurfa'u bil alifi. Dia marfu dengan tanda alif idza kana musanna ketika fa'ilnya itu musanna. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani telah berkata dua orang laki-laki maka rajulani adalah fa'il marfu dengan tanda alif karena dia isim musanna. Sanian yang kedua, jenis fa'il yang kedua adalah al-fa'ilul mudharu, fa'il yang tersirat. Sini ada matan dari penulis qala al-musannif berkata Ibnu Ajur Ramasan Haji wal mudmaru isna asyara nahu qawlika dan fa'il yang mudmar yang tersirat itu ada 12 sebagaimana perkataanmu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna ya ada 12 macam semisal contoh ya kamu telah memukul kami telah memukul engkau telah memukul engkau perempuan telah memukul kamu dua orang perempuan telah memukul kamu kalian laki-laki telah memukul kalian perempuan telah memukul dia laki-laki telah memukul dia perempuan telah memukul dia dua orang laki-laki telah memukul ya mereka laki-laki telah memukul, mereka perempuan telah memukul. Syarhu penjelasannya لما فرغ المصنف من الكلام على الفاعل الظاهر شرع في ذكر الفاعل المضمر Ketika penulis telah selesai menyebutkan kalimat ya ya atas fa'il yang nampak, maka penulis memulai dalam menyebutkan fa'il yang mudmar atau tersirat. Wal fa'ilul mudmaru awil domir dan fa'il yang tersirat atau nama lainnya adalah domir. Definisinya adalah huwa asmun yakumu maqamal fa'ili al-zahiri. Fa'il yang mudmar atau domir atau yang tersirat adalah isim yang menempati tempat fa'il yang zohir. Ya. Jadi domir ini seperti uh, zahir namun bentuknya berupa domir-domir yang ada 12 itu. Ya jadi uh, fa'il yang tersirat itu menempati tempatnya fa'il yang zohir sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas. Dan fa'il yang mutmar wa huwa ala naw'aini itu ada dua macam. Ada yang ada yang pertama alfa ilul mutmar barizun dan ada yang mustatir. Barizun itu yang nampak. Mustatir itu yang tersirat. Kita bahas yang pertama ya adalah alfa fa'ilud dhamiru al barizu atal musannifu bi amsilatin li, li fa'ili indama kunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'li wa huwa ta'ul fa'ili wa wana, na fa'ilina wa aliful isnaini wa wawul jama'ati wa nunun niswati Ya penulis datang dengan contoh atau pemisalan untuk fa'il yang domir baris ya yang fa'il berupa domir namun baris nampak mutasilan bifi'lihi yang bersambung dengan fi'ilnya dan itu ada empat ya fa'il domir baris yang pertama ada ta'ul fa'il tak fa'il nak fa'ilin nak fa'il alif isnain dan waw jamaah serta nun niswa kita lanjutkan pada rekaman selanjutnya.